Senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Daiman terus menerus. Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak sekali kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Tentunya dengan lisan kita kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan sering mengucapkan hamdalah atau ucapan-ucapan yang disyariatkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi wa alihi Wasallam dengan hati kita kita tanamkan keyakinan-keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah banyak memberikan kenikmatan yang sangat banyak dan tidak bisa kita hitung. dengan amalan jamarih kita, amalan dengan anggota tubuh kita kita gunakan untuk bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Baik itu mata kita, tangan kita, kaki kita dan seterusnya. Anggota-anggota tubuh kita kita gunakan untuk bersyukur. Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagaimana hadis yang sahih diriwayatkan Imam Muslim bagaimana bentuk syukur dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau curahkan dengan penuh apa, ketaatan. Luzum taatillah ya azza wajal. Senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu anha mengisahkan ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam salatul lail, salat malam, hatta tatafarra qadamah sampai kaki beliau pecah-pecah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Qad ghafar qad ghafar laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar ya Rasulullah." Bukankah engkau telah diampuni dosamu? Dosa engkau baik yang telah lalu maupun akan datang diampuni apa jawab Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan ini adalah pembelajaran buat kita karena kita sering lupa dan saya sendiri mentaujihkan mungkin saya pribadi mungkin masih kurang dalam hal ini maka dalam kesempatan yang mulia ini kita saling tanasuh bainana wa bainakum saling memberikan apa? Tanasuh, memberikan nasihat. Ketika saudaranya ya, keliru, tentunya dengan bil hikmah, sebagaimana nasoh Syekh Rabi bin Hadi al Madhali. Ya. Jangan ta'ajul, jangan tergesa-gesa. Ya. Ini adalah perkaranya orang-orang hadadi. Ya. Cepat menghukumi, <clears throat> tidak. Tapi dengan hikmah, kita lanjutkan hadis tadi <clears throat> implementasi dari uh, ungkapan syukur yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ungkapkan yaitu dengan sholatul lain ya, sampai kakinya bengkak-bengkak ya, di riwayat lain ya, Rasulullah SAW lama berdirinya ya, nah, membaca surat Al-Baqarah Ali Imran An-Nisa dan seterusnya Kemudian kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, afala akuna dan syakuro ya Aisyah. Saya ingin menjadi hamba yang bersyukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini terasa mungkin pembelajaran buat kita. Kadang kita masih kurang. Ya, dan nasihat buat saya pribadi. Ya. <clears throat> Nah, barakallahu fiqh dan tanbihat atau peringatan buat saya pribadi dan nah, antum sebenarnya tidak pantas saya duduk di sini sebagaimana ungkapan apa orang Arab mengatakan apa inna akhaka mukrahun nah sungguhnya saudaramu itu terpaksa nah, la batol tidak punya kemampuan tidak punya keberanian dalam sedikit nah, tapi apa tiada rotan akar pun jadi ya Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan majelis yang mulia ini ya, barokah ya sebagaimana para ulama mengatakan apa di kitab kitab beliau Syekh Muhammad bin Wahab mengatakan apa ayyaj'alana mubarakan nama kunt semoga Allah menjadikan kita barokah dimanapun kita berada di tempat kerja di kantor di jalan ya kita gunakan untuk to'ah ya, ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala sekali lagi untuk nasihat saya pribadi ya, dan antum ya, memang berat ketika bertemu dengan saudara kita ya, apakah kita bisa absus salam menyebarkan salam kepada saudara kita apakah kita bisa tersenyum dengan saudara-saudara kita karena hadis yang sahih tabassamuka fi wajhika akika lahu sodakoh. Ya. Engkau tersenyum terhadap saudaranya, ya, tersaudara engkau itu sodakoh, dinilai sodakoh. Ini amalan ringan buat kita. Cobalah kita praktekkan. Ya. Mungkin saya pribadi mengkurang tegur. Ya. Ini nasihatnya para ulama. Ya. Tegur dengan cara apa? Hikmah, dengan baik. Ikhwanu fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah juga mungkin dalam keadaan dingin ya, atau hujan di sebagian tempat Allah mudahkan kita ya, untuk apa? Thalabul ilm. Semoga kita tergolong menjadi hamba-hamba yang ya, dimasukkan ke dalam jannahnya. Kata Rasul saw. alaihi wasallam hadis Abu Hurairah, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman" Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah barang siapa yang menempuh berjalan meniti suatu ilmu ilmu syar'i di sini yang dimaksud adalah ilmu syar'i bukan ilmu dunia ya tapi apa ilmu syar'i qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah ini namanya ilmu syar'i <clears throat> yaltamisu fihi ilman ya, untuk mendapatkan ilmu. Allah mudahkan baginya jalan menuju jannah. Ya. Ini asbab duhulul jannah talabul ilm. Sebab ya, seorang masuk jannah tentunya dengan belajar. Walhamdulillah kita bisa belajar walaupun seminggu sekali. Walhamdulillah. Padahal majelis kezir, ya. Majelis al-ilm al kezir banyak sekali di Tambak Boyo atau di mana ya, di Sendang Mulyo dan seterusnya masih banyak mungkin di Sampangan dan seterusnya Alhamdulillah majalis ahli sunnah gitu cobalah kita berusaha walaupun mungkin berat ya, ya Alhamdulillah mungkin beliau jazakumullah akhuna Hasan barakallahu fiik ya. semoga menjadi barokah bagi beliau <clears throat> ya. bisa muka apa majalis ilm di Sampangan juga ada gimana UNES dan seterusnya Undip. Ya. Cobalah kita sempatkan waktu kita sedikit. Ya. Nah, sebagian para apa asetidah kita juga mentaujihkan demikian. Lewat apa dunia maya juga ada, ya kan? Ada sabar online kita sebarkan sekalian. <clears throat> Semoga aja Ustaz Kusnul Hafidhahullah taala ya dengan apa program Rio, ya bisa uh, belajar lewat apa HP. Alhamdulillah. نعم بارك الله فيك لهذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى من mengatakan الناس أحوج إلى العلم منهم الطعام والشراب لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرتين أو ثلاثة والعلم يحتاج إليه في كل وقت manusia ya, kebutuhan terhadap ilmu ya, itu melebihi dari makanan dan minuman atau yang lainnya. Mungkin makanan dan minuman cuma butuh kita tiga atau dua atau mungkin empat ya, yang lebih dari itu. Akan tapi ilmu, ilmu nafi di sini, ilmu yang kata para ulama, qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Ya, ini wal ilmu yahtaju ilaihi fi kulli waqtin. Pada setiap waktunya, bahkan setiap detiknya kita butuh apa? Al ilm. Ya. Butuh ilmu setiap detik. ya. setiap kita bernafas, bagaimana kita Imam Ahmad yang lainnya, seperti dan anfas, seperti hitungan desah nafas kita. Itu butuh al ilmu. Maka bersegeralah wahai saudara-saudaraku, ya, bukan saya lebih baik ya. Tapi kita juga ingin perbaiki diri. Ya. Nah, ingin perbaiki diri. Sudah kita sudah umurnya sudah lebih dari 40 mungkin. Ya. Yang muda bersemangatlah untuk belajar. Tentunya ilmu syar'i. Ilmu yang dibimbing oleh para ulama kita. Ia adalah perkataan Imam Ibnu Sirin. Jadi dalam mengambil ilmu tidak sembarangan. Ya. Tidak apa? Sembarangan dalam mengambil ilmu. Kata beliau, <clears throat> Al-ilmu din. Ilmu itu adalah agama. Ya. Ilmu itu adalah apa? Agama. Sebagaimana perkataan Imam Abbas radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhu. Ya. Ilmu adalah agama. Fangduru ala mentahdu dinakum. Maka lihatlah ya, engkau dalam mengambil ilmu tersebut. Hati-hati dalam mengambil ilmu. jangan ya. Jangan-jangan dia berpaham apa? Sekarang lagi ramai apa? Khawarij ya. atau Syiah. Ya. Nah, kata mereka Syiah yang dulu sama yang sekarang beda. Ya, sekarang lebih moderat katanya. Nggak dulu radikal. Ya. Tapi pokok-pokoknya sama ya, manhaj mereka ya. artinya pokoknya itu uh, pemikiran mereka sama sebenarnya ya. ketika dipancing dengan apa ya, bagaimana pendapat itu tentang Abu Bakar dan Umar mereka marah-marah oh mereka itu sunamul Quraisy berhalanya Quraisy oh, sama berarti ya. nah jadi tidak ada bedanya ya. berbahaya jadi eh, jangan hati-hati ya. Yang mengatakan ini merajab bukan demikian juga. Ya. Inna hadzal ilm dinun. Inna hadzal ilma dinun. Fangduru aman ta'khudhu dinakum. Sungguhnya agama ini, sungguhnya ilmu adalah agama. Ilmu adalah agama. Maka lihatlah ya. engkau adalah mengambil agama kalian. Hati-hati. Ya. sekarang mungkin banyak berlabel apa? Salafi. Ya Katanya bukan. Ya. Ini apa? Tanbihat. Ya. Semoga kita bisa istiqomah. Ya. Bermajalis al-ilm. Ya. Dengan para asatidah. Ya. Ahlu sunnah wal jamaah. Ya. Untuk apa? Ya, mengambil ilmu dari dari mereka. Insya Allah mungkin banyak ya. Saya tidak Ikhwan Fidin Rahimani wa Rahimakumullah Kata Syekh bin Soleh Zimin rahimakumullah Ini ulama mutaakhirin mengatakan La syakka anna talab al-ilmi Min afdalul a'mal ya. Min afdalil a'mal Bal huwa minal jihad fi sabilillah Kata Syekh bin Soleh Zimin rahimakumullah tidak diragukan lagi bahwasanya tolabul ilmi yaitu tolabul ilmi syar'i ya, di sana dan sana ada pujian dari Allah Subhanahu wa taala dengan ayat dan hadisnya ya. <clears throat> itu seutama-utamanya apa amal ya, paling utama bahkan dia ya tolabul ilmi adalah jihad fisabilillah ya, jihad fisabilillah dengan apa mungkin dengan pedang. Ya, kami ini tidak. Ya. Belajar termasuk apa? Jihad fi sabilillah. Wala fi waktina. lebih lebih pada waktu kita ini. Ya. Nah, butuh karena kita jauh dari nubuah. Nah, jauh juga terhadap <clears throat> ulama. Ya. Nah, kita juga jauh juga dengan asadidah kita. Ya. Manggung Ustadz Komar misalnya jauh. Ya Nah, butuh waktu. Nah, atau Ustadz Usama, ya, atau Ustadz Lukman dan seterusnya sangat jauh juga. Nah, Hadha hina bada'at bid'ah tadhharu fil mujtama'i nah, mujtama'i islami wa tantashiru wa takthur wa takthur. Nah. Ya, terlebih waktu terlebih pada waktu kita ini ya, ketika apa? munculnya bid'ah yang sangat banyak ya. nampak bid'ah terang-terangan ya. di apa kaum muslimin dan tersebar luas ya, menyebar gaya apa gurita ya, mencengkeram dan seterusnya wabada bil wabada al jahil, al kathir dan juga bermunculan juga banyak orang-orang jahil ya. ya mungkin kita sendiri juga masih tapi kita berusaha nah berusaha untuk apa bersama atau belajar nah mimman ayatollah ila iftah bigorian. Nah, bermunculan juga nah berfatwa dengan tanpa ilmu karena banyak orang-orang jahil itu. Wa al jadlu min katsirin minan nas dan munculnya saling apa bantah membantah dibanyakan kaum muslimin. فهذه ثلاثة أمور كلها تحتم على الشباب أن يحرص على طلب العلم nah. maka di ya apa namanya tiga perkara ini yaitu apa munculnya kebitahan yang banyak tersebar ya, di kaum muslimin dan kejahilan, kebodohan sudah mungkin sudah menyatu pada kaum muslimin. Kemudian berfatwa tanpa ilmu. Tumbuhnya apa? Saling bantah. Padahal mereka tidak punya ilmu. Dikebanyakan kaum muslimin salah satu umurin, kulluha tuh hatta mu ala syabab maka perkara-perkara ini seluruhnya bagi para apa syabab ya untuk memperhatikan atau bersemangat untuk apa belajar ilmu syar'i ini apa nasihatnya Syekh bin Sulaiman yang sudah meninggal sudah berapa tahun ya ini nasihatnya beliau nah. untuk bersemangat kita belajar ilmu ya. ilmu syar'i ya tanda garis atasnya apa ilmu syar'i kadang kita juga masih kurang ya, ilmunya <clears throat> maka apa berusahalah ya. Kata Syekh bin Sulaiman Utsaimin juga mengatakan bahwa al-ghalatu fi din wal ghalatu fil ilmi syar'i laisa kal ghalati fi umuril ukhra. Jadi kesalahan dalam perkara-perkara agama ya, dan kesalahan di dalam ya, ilmu syar'i ya, perkara perkara ilmu syar'i tidak <clears throat> tidak akan sama dengan kesalahan pada perkara-perkara yang lainnya ya. ini berfatwa tanpa ilmu sangat berbahaya ya. nah sebagaimana kisah yang masyhur antum dengarkan di hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika seorang yang apa luka di kepalanya ya kan nah ke perang ya nah, minta fatwa kepada sahabat yang lainnya. kemudian dalam keadaan junub, ya, dalam keadaan junub, ya, fatwanya untuk mandi. Dulu kepalanya ada lukanya dan akhirnya bisa ya, meninggal sahabat ini. mau dilaporkan ke Rasulullah SAW. Rasulullah apa? dalam keadaan marah demikian, dalam keadaan marah. Ya. ini menunjukkan kita untuk apa? Berusaha <clears throat> ya kita tanyakan kepada uh, sadidah kita ya, yang mempunyai mungkin. Barakallahu fiik. <clears throat> Kata beliau juga ini akan apa? Mendapatkan musibah yang bukan satu saja. Ya. Seorang berfatwa tanpa ilmu ya. Al-mujtama baik itu ah, manusia, mungkin jin juga dan binatang-binatang dan alam seluruhnya ya, akan mendapatkan musibah. Ya. Nah. Nah. Kemudian kata Syekh bin Suleh Al Fauzan, hafizahullah taala, ashabul bid'ah wal afkaril hadamah yajibu ala syabab ila ibtiad minhu anhu. Nah. Jadi para uh, pengikut atau golongan ahlul bidah dan pemikir-pemikir ya. ya. wajib bagi para penuntut ilmu untuk menjauhi dari perkara-perkara seperti ini. Ya. Nah, bagaimana kita mengetahui bidah itu? Ya, tentunya dengan apa? Belajar. Karena akan berbahaya. Ya. Punya keyakinan yang rusak, ya. yang munculnya kebidahan, khurafat dan lainnya sangat bermudarat. Ya kalau apa di situ ada ashabul bidah. Hati-hati. Pasti apa? akan rusak di sekitarnya dan seterusnya. Tidak menambah kebaikan malah apa? kerusakan di ya di sekitarnya, mungkin juga apa? yang lainnya. Nah. Maka kata Syekh Fauzan untuk dijauhi ya. Sekarang mungkin banyak ya kan untuk tablik dan seterusnya ya, muslimin ya, harus di ibtiadu anhu jauhi mereka nah, kalau pemahaman-pemahaman dijelaskan oleh para ulama seperti apa Syekh Robi uh, eh, Syekh Mukbil dalam kitab beliau Irsyadul Bariyah beliau mengkelompokkan ada tabelnya lagi ya, ada tabelnya antum bisa apa, baca di situ jadi kelompok ini ada dijelaskan oleh Syekh Mukbil bin Hadi Al-Madhali dalam kitab beliau. Hewan nah. Ikhwan rahimani rahimakumullah ya. Itu diantaranya apa? Ah, kita untuk apa? belajar. Ya. Tentunya dengan yurabit dengan para ulama kita ahli sunnah wal jamaah untuk mengikatkan diri kita ya, pada ulama ulama ahli sunnah wal jamaah. Dijelaskan di sini juga kita tadi sudah singgung bahwa nah, yang dimaksud dengan ilmu syar'i kata Ibnu Sirin rahimahullah wal ilmu syar'i alladhi yataqarrabu bihi ila Allah azza wa jalla وذلك يتمثل في كتاب الله عز وجل وسنة رسول صلى الله عليه وعلى وسلم على فهم السلف الأمة Yang dimaksud dengan ilmu syar'i kata Ibnu Syirin rahimahullah adalah ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita belajar itu ya, bisa sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, takut, khusyuk dan seterusnya ya. Demikian itu gimana kita ya, bisa yataqarrubu il, bihi ilallah bisa mendekatkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua peribadahan yaitu dengan menjalankan ya, dalam kitab-kitab dalam kitab Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam digaris bawahi oleh Ibnu Sirin ala fahmi salafil ummah ya, dengan pemahaman salaful ummah tidak sembarangan dalam memahami agama ini. Ya. Ya, supaya tidak rancu, bahaya kalau dipahami ya, ro'yu fulan fulan bahaya. Nah, ini Ibnu Sirin mengatakan, ya, ala fahmi salafil ummah dengan pemahaman salahul ummah. Nah. <clears throat> nah <clears throat> Ikhwanufidin rahimani rahimakumullah Juga kata para ulama yang lainnya Berkata Sufyan al-Thawri Innamal ilmu kulluhu Al-ilmu bil-athari ah, Innamal ilmu kulluhu Al-ilmu bil-athari Hanya saja ilmu seluruhnya adalah dengan azhar Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Nah, <clears throat> dan banyak di sini ucapan dari para ulama. Nah, seperti perkataan Abdullah Abdullah bin Dawud Al-Haribi Al-Haribi ya. Laisa din bil kalam Innamad din bil adhar Agama ini tidak dengan al-kalam ya. Ucapan Hanya saja agama itu dengan azhar Dengan riwayat-riwayat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini diantara para ulama menyatakan demikian. Ya. <clears throat> Jadi kita sudah, ya, saya mungkin hanya sekilas saja. Kita akan apa uh, sedikit yang saya pelajari, ya. Yang dijelaskan oleh para ulama kita Nah, di kitab beliau nah, yang mu'tabar yang sudah ada muqarrar bahkan kita nukilkan dari ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala ya. di antara tanda-tanda kebahagiaan ya, Ya, ada tiga ciri seorang bahagia itu bisa dilihat dengan tiga ciri kata beliau idza utiya syakara ya. ini petilanya seperti itu ya kita singkat demikian apabila diberi ya, diberi apa saja oleh Allah Subhanahu wa taala kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya. Kita sudah jelaskan tadi syukur bilisan. Ya. Ketika ditimpa musibah atau ditimpa apa saja, ya, kita selalu bersyukur. Alhamdulillah. Apa saja kita jatuh dari motor misalnya. Ya. Kita mengucapkan apa? Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah ala kulli hal kalau kita apa? ditimpa musibah. Kalau ditimpa kegembiraan, kesenangan, alhamdulillah ala tatimus solihah. Kata jelaskan oleh Syekh Fauzan Hafizahullah taala berbeda hilaful ladzi idza u'tiya kafara ni'mah ya. Ini kalau berbeda dengan orang-orang yang kufur nikmah. Ya. Niscaya akan mereka akan apa? wabatiroha. Ya mereka akan tidak mensyukurinya, bahkan mereka mengkufuri dengan nikmat tersebut. Ya. Kata beliau, "Fa inna katsira minan nas idza a'tu ni'mata kafaruha wa angkaruha." Karena kebanyakan manusia, kebanyakan ya. Idza apabila mereka diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, kafaru, mereka kufur lalai dengan nikmat yang Allah berikan. Apa saja nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Nikmat sihat, nikmat apa diberikan apa? Waktu luang, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sehat, ya, bisa taklim, nikmat. Ya. Bisa menghirup udara, nikmat. Banyak nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wasarufuha fi ghairi ta'atillah azza wa jalla. Nah, mereka menggunakan nikmat tersebut ya. tidak untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala tapi apa ya, untuk selain Allah Subhanahu wa taala bahkan mereka buat syirik begitu banyak mereka atau berbuat perkara-perkara yang tidak dicontohkan oleh Rasul sallallahu Alaihi Wasallam ya. berpaling ya. diberikan kalau mungkin dengan syirikan diberikan panen padi ya, yang sangat banyak mereka bersyukur tidak kepada Allah Ya, mereka bersuruh kepada siapa? Dewi Sri misalnya. Ya, kalau disandingkan Ustaz Lukman, di daerah mana itu ada Joko Lelono namanya, laki-laki dan perempuan. Kalau Joko Lelono adalah perempuan, laki-laki. Dewi Sri apa? Perempuan. ini demikian mereka. Ungkapan syukur yang keliru, bahkan menuju apa? kesyirikan. Fasarat sababan isaqawatuh lisaqawatihim nah, maka jadilah sebab kesengsaraan bagi mereka sengsara mereka di dunia wal akhirah Adapun man yaskuru fa innallaha yazidu. Adapun seorang yang bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala Allah akan tambah nikmat tersebut ya. Allah taala berfirman di surat Ibrahim wa idza ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum dan jika Rabb kalian ya, memberikan izin ya, memberikan nikmat ya. la in syakartum la azidannakum nah, jika kalian bersyukur sungguh aku akan tambah bagi kalian apa nikmat Kemudian nah. di penggalan ya, ucapan beliau wa idza betulia sabar dan apabila diuji oleh Allah Subhanahu wa taala mereka sabar ya. sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ya, sabar dalam menjauhi larangannya sabar dalam takdir Allah ya, baik yang baik maupun yang buruk kita bersabar ya. seorang yang bisa sabar dalam hal ini ya, niscaya akan mendapatkan apa kebaikan ya. Allah Subhanahu wa taala menguji hambanya ya, dengan musibah yabtali yabtalihim bil masaib. Banyak ujian sesuai dengan kadar Allah tahu ya. Kadar yang uh, batasan ya, yang diberikan seorang hamba ya. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a'damun nasi bala'an al-anbiya thumma al-amsal wal fal amsal ya. Sungguhnya ujian yang paling berat manusia yang diuji paling berat adalah apa? Para nabi. Para nabi udah berat, ya. dikejar ya. oleh kaumnya, bahkan ada yang dibunuh, ya. dipenggal lehernya, ya. digergaji dan seterusnya. Rasul saw Alaihi dibunuh, ya. Ya. terancam diusir dari negerinya, kejar-kejar sampai beliau hijrah ke Madinah kalau dihitung mungkin jalan kaki itu 400 km. Beliau mengambil jarak yang berbeda. Ya. Hitung sendiri itu. Kalau dihitung lurus, ya. apa namanya nah, Mekah Madinah. Kalau mungkin lurus nah itu enggak, apa namanya <clears throat> sekitar 400 km. Beliau mengambil jalan yang lain. Ya. Rasul SAW. Wasallam. Nah. Kadang juga diuji dengan apa? Dari orang-orang kafir dan munafik. Maka dibutuhkan dengan apa? Kesabaran. Tidak berputus asa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bayasbutuna ala dinihim. Terus kokoh dengan agama kita. <clears throat> di hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan Imam Tirmidzi di kitab Zuhud bab Maja fi sabri al bala bab tentang datangnya ya, ya, bala ya, tentunya dengan kesabaran di sini di dalam kesabaran ya, Kata beliau, "Innallaha idza ahabba qauman ibtilahum. Faman radiya falahu ridha, man sakhita alaihi sakhat." Sungguhnya apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai terhadap suatu kaum, Allah menguji mereka. Ya. Faman radiya falahu ridha. Maka barang siapa yang ridha, maka Allah ridha. Faman sahita fa'alaihi sahab. Dan apabila kaum tersebut atau hamba tersebut murka, ya, menggerutu ya, dan seterusnya, maka Allah juga sahab murka. Ya. Maka dalam hal ini ya, untuk terus ya, as-sabru sebagaimana tadi kita jelaskan as-sabru ala ta'atillah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala as-sabr ala inti uh, tarku ma'siyatillah meninggalkan kemaksiatan kepada Allah kita butuh sabar kemudian as-sabr ala aqdarillah bersabar dari takdir Allah Subhanahu wa taala ini diantara ciri ya, kebahagiaan seorang hamba yang pertama apabila dia diberi oleh Allah dia pandai bersyukur sebagaimana hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam apabila diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dia mampu bersabar ya, bersabar memang ini memang berat ya. kita rasakan sendiri juga berat ya. nah diuji dengan kaum muslimin sendiri juga berat terasa berat nah kita butuh apa ta'awun butuh nasihat kepada saudara-saudara kita kaum muslimin ya. bahkan Syekh Robi bin Hadi al Madhali Hamidahullah Ta'ala ya. menasihatkan kita untuk saling ziarah ya. walaupun lewat mungkin telepon ya. tapi ditaujikan untuk ziarah kepada saudara-saudara kita ya. bisa menguatkan apa ukhuwah saling tanasuh di situ ya. Salahan misalnya bisa ditutup kalau dia punya salah langsung ditutup celah-celahnya nah Walhamdulillah. Kemudian yang apa? Terakhir seorang akan mendapatkan kebahagiaan di antaranya dengan ya, alamatnya adalah wa idza adnaba istighfar. Apabila seorang itu melakukan dosa, istighfar bersegera ya. jangan ditunda-tunda minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala nah seorang yang tidak ya, ketika uh, seorang hamba tersebut melakukan dosa dan tidak minta ampun jadi dosanya akan bertumpuk walaupun itu kecil ya. adalah para ulama kita ya Nah, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ketika dosa kecil itu seperti gunung mau menimpuknya. Nah, kalau kita bagikan lalat menempel di hidung atau di mana pun kita helai sudah hilang. Nah, maka kita berusaha. Ya. Apalagi e, permasalahan dengan muamalah kepada saudara-saudara kita. Ya jangan ditunda-tunda. Sebagian para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in bersegera mereka. Ya. Lihat kalau kita baca sirah mereka. Ya. Nah, Abu Bakar Ashidik, ya, Jalil, ya, atau Umar bin Khattab. Nah, bahkan di antara mereka juga langsung apa pingsan, ya, sampai hilang, meninggal, ya, sampai meninggal. Ragutnya Allah. Nah, Nah, kita belum seperti itu. Ya. Kita belum apa-apa dalam hal ini. Nah, tapi kita, ya, sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu apa eh, meminta ampun lebih kurang berapa? 70 atau 100 kali dalam kesehariannya. Dan ini dengan tadbik artinya beliau benar-benar mengamalkan demikian ini. Ya kalau kita mungkin tidak seperti itu ya kan. Kita mungkin sehari tobat besok lagi seperti itu. Nah. Nah. Ya, ya, kita berusaha ya. Ini tanasuh ya. Mungkin saya pribadi terutama ya. Mungkin kita banyak kesalahannya sebagaimana hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata' wa khairul khattau atau wa khairul khata'in at-tawwab. Hadis Nabi mengatakan semua bani Adam itu pasti ya, melakukan kesalahan. Dan sebaik-baik hamba yang melakukan kesalahan adalah apa? segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau berhubungan dengan muamalah dengan manusia segera ya, ditutup celah-celah tersebut. Jangan apa? dibikin lama, ya kan? Dibikin urusannya dipanjang. Tidak, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarallahu fastaghfiru lidunubihim." Amma yaghfirullah dunuba illallah. Dan mereka apabila mereka melakukan perbuatan fahisyah, perbuatan keji atau mereka mendolimi diri mereka Ya. Mereka selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta ampun ya. terhadap dosa-dosa mereka. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa. Ya. Dan tidaklah ya, yang mengampuni dosa itu melainkan Allah Subhanahu wa taala. Di hadis Suhaib Ar-Rumi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Muslim Ajab li amri mu'min إن أمره كله خير وليس ذلك إلا للمؤمنين إن أصابته شر شكر فكان خيرا له وإن Ya. Baga Sabar, fakana khairan lah. Riwayat Muslim. Ini sangat mengherankan perkaranya seorang mukmin. Sungguhnya perkaranya seluruhnya itu baik dan tidak dijumpai demikian itu melainkan seorang mukmin jika mereka ditimpa ke, apa, kebaikan ya, ditimpa dengan berbagai kenikmatan ya, bersyukur mereka maka ini lebih baik bagi mereka ini keadaan baik bagi mereka ya. dan apabila mereka ditimpa suatu jelekan musibah maka mereka bisa bersabar ini adalah lebih baik baginya Hadis ini riwayat Imam Muslim. Ya. Jadi bersegeralah ya. Untuk bersegera. Jangan menunda-nunda dengan dosa kita. Ikhwanu fi din rahimani wa rahimakumullah. Ini tiga perkara yang menghantarkan seorang hamba menjadi menjadi hamba yang bahagia bahagia fid dunia wal akhirah insyaallah taala idza utiya syakara wa idza wa idza btuliya sabara wa idza adnaba istaghfara ini akan menghantarkan hamba ya, atau anwanus sa'adah ini ciri-ciri kebahagiaan seorang hamba atau alamat kebahagiaan seorang hamba nah. mungkin yang saya sampaikan sampai di sini dulu ya. karena keterbatasan dari ilmu saya nah. kita apa, akhiri ya, eh, majelis ilmu ini. Ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.